Pemirsa dimanapun Anda, senang sekali bisa ketemu lagi di hari Selasa pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat, aktivitas Anda juga mudah-mudahan sudah direncanakan dengan baik. Dan insya Allah semuanya berjalan dengan sesuai rencana kita. Tetapi jangan lupa selalu berdoa kepada Allah dan bersyukur atas apapun yang kita nikmati. Salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa ajma'in. Pemirsa di dimanapun Anda, hari ini kita bertemu dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam Yang hari ini kita membahas tentang masalah problematika umat Islam Karena kita mengetahui di tanah air khususnya mayoritas adalah kaum muslimin dan muslimat Tetapi kenapa seolah-olah kok masih saja banyak problematika yang membuat umat Islam itu sendiri mundur munculnya perpecahan sering terjadi di kalangan umat kita. Apa penyebabnya dan juga e, kemiskinan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu kendala atau problematika yang saat ini masih kita hadapi. Bagaimana jalan keluarnya? Apa penyebab dari semuanya? Kita akan berbincang bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit eh, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahadamah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Senang sekali bisa ketemu lagi di hari ini dan juga bersama kita untuk nanti uh, juga pemirsa dimanapun anda ada bapak ibu dari Majelis Taklim atau Jamaah Baitul Makmur ya, Jalan Ampera 1 Jakarta Selatan pimpinan Bapak Haji Sahroni. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar semua sehat ya? Jam berapa dari rumah? Nanti kita subuh berjamaah di sini dan juga ada eh, rekan-rekan kita dari grup Gambus uh, eh, az Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ada Muflis di sini, <laughs> ada ada Ustaz Heru baik sehat semua ya? Baik, terima kasih bisa berjumpa. Nanti ada dua buah lagu yang akan eh, dinyanyikan ya. Pemirsa juga kami selalu menyapa dan mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kita di sini di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta ke 0215743478. Baik, Ustadz Nandi, sebelum kita juga jelang waktu subuh, silakan eh, mungkin uh, kalau saya melihat Pak Nandi bahwa kita mayoritas muslim seperti yang di prolog tadi saya sampaikan, tetapi uh, banyak juga problem yang dihadapi. Antara lain adalah masalah perpecahan umat yang sering terjadi, tidak e, jarang menimbulkan kerusuhan, kemudian juga adanya kemiskinan yang membuat umat Islam terkesan itu tidak mau bekerja atau kumuh. Silakan Penandi. Uh, eh, para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir studio. Sebagaimana kita maklumi bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah umat yang terbesar dibanding hmm. dengan negara manapun. Dari 100% penduduk Indonesia itu 88,58% itu beragama Islam. Hmm. Jadi dari 230 juta, 187 jutanya beragama Islam di Indonesia. Jadi umat yang terbesar. Nah, namun di beberapa hal kita di dalam pendidikan kita selalu rankingnya rendah. Kemudian juga kita masih banyak barang-barang impor, ya. baik itu alat hmm. elektronik, kemudian e, kendaraan bermotor, kemudian makanan juga, ya. Itu kita masih banyak mendatangkan dari luar. Padahal kita ini adalah memiliki potensi yang sangat besar tanah Indonesia itu tanah yang paling baik di dunia. Ketika ada konferensi internasional pertanian tahun 2004 di Israel bahwa di situ dinyatakan dalam konferensi itu bahwa Indonesia itu tanahnya paling baik okay. di dunia. Yeah. Karena kalau kita pakai tongkat dari pohon singkong di Indonesia ya, kita ngobrol lama gitu, hmm. tongkatnya nancap ya. ke tanah, itu lama-lama tumbuh. Iya. Ya. Sekarang yang... mohon maaf ini, kita break dulu karena sudah waktu azan subuh. Iya. <laughs> Nanti dilanjutkan setelah kita sholat jamaah. Pemirsa dimanapun anda, kami ingatkan bagi anda berada di daerah khusus kota Jakarta dan sekitarnya, uh, azan eh, subuh telah tiba. Kami akan kembali setelah yang berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja mengikuti kami ucapkan selamat bergabung di program kami hari ini yaitu di Hikmah Pagi segmen dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Dan hari ini eh, tema kita tentang masalah problematika umat Islam bersama narasumber kita dari Kementerian Agama Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam. Dan juga di studio pemirsa ada bersama kami di sini Bapak Ibu dari uh, Jamaah Baitul Makmur Jalan Ampera 1 Jakarta Selatan pimpinan Bapak Haji Sahroni yang juga nanti suasana pagi kita akan dihibur atau dimeriahkan oleh lantunan syair dari grup Gambus Azahra Cibubur pimpinan Bapak Haji Junaidi. Baik, Ustaz Andi silakan dilanjutkan yang tadi sempat terputus. Ya, jadi problematika umat yang pertama adalah masalah kebodohan. Ini kenapa umat itu miskin? Karena bodoh. Kenapa umat itu selalu berpecah? Karena bodoh. Ya. Maka sebab itu Rasulullah SAW uh, eh, pertama kali beliau mendapat wahyu itu dari Allah bukan nyuruh kita sholat, hmm. bukan nyuruh kita puasa, bukan nyuruh kita zakat atau haji, tapi nyuruh belajar. Alhamdulillah A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal kholak khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kolam, 'Allamal insana malam ya'lam. Jadi ini nyuruh belajar, nyuruh belajar. Ya. Sebab tidak akan kita punya ilmu tanpa belajar. Hmm. Ya. Sampai dalam Islam mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh orang Islam. Ya. Cuma kita masih menterjemahkan ya, ilmu itu ilmu agama. Ya. ya. Fikih, tauhid, ya, tajwid, nahu, syarat. Tapi ya. kalau ilmu kedokteran tidak wajib, kalau matematika tidak wajib, fisika tidak wajib, ya biologi tidak wajib ini adalah masuk jebakan-jebakan barat dulu ketika kita dijajah ketika kita dijajah ya. dan pada umumnya negara-negara yang mayoritas Islam waktu itu dijajah ya. Aljazair dijajah oleh Perancis ya. India oleh Inggris Malaysia oleh Inggris ya semua Indonesia oleh Portugis pertama oleh Belanda nah ketika kita dijajah itu dijebak oh yang wajib bagi orang Islam itu ini tauhid, ini fikih. Tapi kalau soal-soal ekonomi, soal teknologi itu bukan bagian orang Islam. Sampai kata Senuk Horgronya, orang Islam jangan belajar bahasa Inggris, hmm. nanti akan susah dalam sakaratil maut. orang Islam jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti jadi orang kafir. Itu itu. Itu masih ada jebakan-jebakan itu yang sampai sekarang. Doktrin. Ya, doktrin itu. Dan sampai sekarang. Padahal kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hmm. sesungguhnya mempelajari ilmu kedokteran bagi orang Islam hukumnya pardu kifayah. Pardu juga. Jadi mencari ilmu tidak ada yang sunat. Ya. Tidak ada yang sunat, Pardu. Ya. Fardu kifayah. Jika di suatu kawasan, jika di suatu komplek tidak ada dokter yang muslim, hmm. tidak ada ahli kesehatan yang muslim, maka hmm. durhaka kampung itu semua. Hmm. Nah, jadi Islam itu tidak mengenal dikotomi, ya. tidak mengenal pemisahan tentang ilmu. Hmm. Jadi sekarang kan ada istilah, oh itu ilmu agama, oh itu ilmu umum, tidak hmm. ada itu. Hmm. Semua ilmu sama, tolabul ilmi pahidotun. Rasulullah tidak memilah-milah ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang studio, pada suatu hari Rasulullah SAW mendapat hadiah lampu dari sahabat Lampu itu bagus sekali terang. Kata Rasulullah, saya memberikan apresiasi pada Anda. Saya memberikan penghargaan pada Anda. Seandainya saya masih punya anak wanita, saya akan kawinkan kepada Anda. Hmm. Ini penghargaan Rasulullah tentang ini, hand, teknologi. Di mana kita belajar saat ini hanya mementingkan daerah ranah kognitif, ranah kognisi, ini saja. Oh, matematika, fisika, biologi ya. Memang ketika kita, anak-anak kita olimpiade matematika menang, olimpiade fisika menang. Tapi pas di breakdown ke tangan di sini yang lemah kita. Pada Rasul itu ketika anak-anak dulu ibu, bapak sedang belajar di Madinah Diajar oleh tawanan perang ketika perang badar ya, Anak-anak ya, belajar di emperan masjid di Madinah Ya, kata Rasulullah, lima zalatu an limahul hiyakah, kama tu an limahul kitabah. Mengapa anak-anak ini tidak diajari cara menenun sebagaimana mereka diajari tulis baca? Ya. Jadi di samping ini, ya, di sini juga ada kecerdasan, kecerdasan emosional seperti positive thinking, optimis, ya. Hmm. Jadi kalau kita itu harus selalu optimis, positif, ya maka kita supaya banyak bergaul dengan orang-orang yang uh, punya apa for future punya punya positif depan. ya masa depan harus positif ya. jadi jangan ngeluh apa ah ah belum apa apa sudah ah repot saya nah itu itu itu itu emosinya harus dibangkitkan ya harus dibangkitkan ijhad kata para ulama dulu ijhad wala taksal wala takun gofilan Panada panadamatul ukba liman yatakasalu bersungguh-sungguh nah, nah, itu dan kecerdasan ya. emosional bersungguh-sungguh jangan malas hmm. Karena penyesalan di masa tua itu banyak diakibatkan daripada kemalasan. Menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Ya. Ini belajar ini sekarang banyak orang Indonesia belajar di barat. Ya. Bahkan di Roma itu ada Islamic and Arabic Institute. Sekarang ada 23 orang bangsa Indonesia belajar di sana. Tapi sayang, belajarnya belajar agama. <laughs> Jadi orang Indonesia belajar agama ke Chicago, ke Massachusetts, ke Den Haag. <laughs> Pulang-pulang apa? Semua agama sama saja. Hmm. Nah, bagaimana semua agama sama? Dalam Islam inna dina indallahil Islam. Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Siapa yang cari agama selain Islam, hmm. maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Hmm. Kalau semua agama sama, kenapa enggak Anda pindah-pindah itu tiap hari? <laughs> ya. Hari ini agama. Inilah salahnya kita belajar ke barat itu belajar hand belajar teknologi. Ya. ya. Hmm. Saya lihat Pak, Bu di Jerman itu anak-anak setingkat SMK SM itu sudah sudah merakit forklift, ya. hmm. belajar bikin traktor. Hmm. Nah, nah itu. Jadi hand ini inilah yang ditinggalkan oleh kita hmm. di mana belajar itu ya sekitar ini saja kepala gitu ya, ya. dada. Hmm. Tapi ini kita HP masih impor. Engine motor, engine mobil ya masih impor. Sampai gunting kuku saja kita <laughs> ya belum bisa bikin masih impor coba nanti dilihat di rumah gunting kuku ibu buatan mana iya iya. <laughs> iya padahal di Quran itu nggak ada surat sholat di Quran nggak ada surat puasa di Quran itu nggak ada surat zakat yang ada itu surat al hadid artinya besi besi Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid wa manafi'ul linnas. Kami turunkan kepadamu besi. Besi itu punya kekuatan yang dahsyat, banyak manfaatnya bagi manusia. Tapi kita tidak pernah ya menguraikan masalah-masalah besi. Dari besi itu bisa jadi pesawat terbang, bisa jadi tank baja, dari besi bisa jadi peri, Hmm. Ya, feri itu penyeberangan itu kapal bisa jadi kapal laut, kapal induk. Saya tadi ya. langsung udah jadi nggak usah ngomong F, Feri Ya, nah, ya, ferry lah pokoknya ferry. <laughs> Nah, kita kenapa pernah membahas itu, Pak. Pengajian kita dari dulu itu aja rukun Islam lima perkara. Oh, tauhid, ya, akidah. Ya. Kemudian jaga kumaneh lima perkara sebelum datang lima perkara. Iya. Akhirnya banyak orang yang enggan masuk Islam. Kenapa? Di Islam banyak perkara katanya. <laughs> Oh eh baru satu perkara di pengadilan udah banyak keluar nui ha? Ini rukun Islam lima perkara. Nah, Perkaranya lain. Ustaz. Jadi jangan di jangan dianggap berat atau iya. dianggap serem Islam itu ya. Hmm. Hukum Islam ada lima gitu aja. Yeah. Kenapa harus pakai perkara? <laughs> ya. Kalau di Jawa perkoro itu. Yeah. Jadi itu Bu, pardu wudu ada enam ya. Iya. Nah. Jadi yang lebih penting ini nih, ini nih. Keterampilan ini, ya. Ya jadi ini yang lemah dulu. Kalau di Cina itu 22,2 persen entrepreneur. Maka di Cina ada one village one product. Hmm. Satu desa satu produksi. Satu desa bikin sendok garpu, satu desa bikin obat, satu hmm. desa. Nah, kita itu harus home home industri. Hmm. Menciptakan home home. Ini sudah ada dari Nabi dan dari para sahabatnya. Ya, kita. Kata ya. Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Hmm. Didik anak-anakmu, mereka akan hidup bukan pada zaman mau lagi, tapi pada zaman, zaman jauh yang lebih maju. Hmm, Itu. Hmm, dan berbeda dengan zaman kita ah, sebelumnya. Ah, ah. Itu baru satu masalah kemiskinan disebabkan karena nah, kebodohan, eh, kebodohan. Iya, masalah kebodohan iya. disebabkan karena kita tidak mengaplikasikan dalam bentuk kreativitas, yeah. inovasi dan lain sebagainya ya Ustaz ya. Ada pemirsa yang sudah mau gabung kita, terima dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haja. Iya, Pak Haji Ori ya? Alhamdulillah. Iya, silakan Pak Haji. Ya, jadi kalau menurut saya problematika umat Islam di Indonesia ini terutama atau di dunia ini sepertinya adalah menganggap menyembah Allah itu sebenarnya dianggap hanya sebagai melakukan ibadah atau ritual saja, tetapi seharusnya itu adalah mengimplementasi semua hukum Islam di tingkat individu, sosial, ekonomi dan politik sekalipun dan kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lainnya adalah memastikan mereka uh, tahu kemana Allah mau terhadap uh, apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi pendapat Pak Jori karena ibadah yang di kalangan umat Islam hanya menganggap bahwa itu sifat ritual saja. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hatibi ya? Iya, betul. Ya, silakan Pak Hatibi dari Serang Banten. Iya. Tapi tadi membahas mengenai faktor daripada kebodohan. Ya. Atau kemiskinan merupakan bodohnya. Bodoh artinya tidak punya ilmu. Jadi kekurangan ilmu. Nah, bagaimana umat Islam sekarang khususnya di Indonesia yang sekarang terjadi beberapa hal yang memang mengerikan seperti bangsa atau Eh, teman-teman kita yang uh, menuju ke arah yang sesat seperti salah satunya adalah terorisme apakah itu memang terorisme itu juga merupakan cerminan daripada uh, kemiskinan sehingga mereka bodoh sehingga dia berbuat yang salah ya. nah itu salah satunya ya. dan kalau andaikan betul itu faktornya kebodohan ya. maka kewajiban bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan terutama para mubalik dan para kiai bagaimana untuk meluruskan mereka itu. Karena ya. itu sebagai umat kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hatibi dari Serang. Ini menyoroti situasi saat ini. Baik, berikutnya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Pak Amar. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini mengenai umat kita eh, khususnya penduduk Indonesia ini kita ini kan lama dibodohi sama penjajah. Nah, oleh karena itu penjajahnya uh, siapa Pak kalau sekarang? Sekarang kan pasti Yahudi, yang Nasrani. Lah ya. nah itu Silakan. penjajahnya. Terus uh, yang saya kemukakan di sini oleh pengemuka kita pendiri republik ini hmm? kan sudah dibuatkan undang-undang sedemikian rupa. Hmm. Terutama yang yang tertera betul-betul untuk ini umat kita ialah pasal 33 undang-undang dasar itu. Ya silah itu. Nah sekarang pemerintah sekarang tidak menjalankannya, padahal kita ini lumbung. Hmm. Tikus <laughs> hmm. mati dalam lumbung, ayam mati dalam lumbung. Jadi uh, itu undang-undang tidak dijalankan. Hmm. Apakah itu tidak semunafikan besar dalam umat Islam ini? Betul. Nah, itu Nah, Banyak umat Islam sebagai pejabat-pejabat yang tidak menjalankan undang-undang. Undang-undangnya hanya dalam kertas saja itu. Hmm. Tidak dijalankan sedemikian rupa. Yeah. Kalau itu dijalankan, orang-orang kita nggak bodoh benar, Pak. <laughs> Banyak yang bisa dikirim okay. ke sekolah. Iya, Pak Amar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang di studio nanti ya. Baik. Silakan Ustadz dari Pak Haji Yori, Pak Hatibi, Pak Amar. Nah, Pak Haji Yori di Tebet ya. Iya berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 108. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adubin. Hei orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara total. Ya, total itu dari mulai kepala sampai uh, kaki itu harus Islam. Ya, jadi kita itu ishadu bianna muslimun ya saksikan bahwa kita orang Islam. Jadi al-Islam qabla kulli syai'. Islam itu sebelum apa-apa Islam. Jadi cara berkata, cara berpikir, cara bertindak, ya, cara berpolitik, cara berhukum, ya. Nah, sebetulnya dari segi hukum itu barat itu barat itu sangat sangat hebat melihat hukum Islam itu. Karena hukum-hukum barat tidak bisa menyelesaikan masalah, masalah ya. kriminal, ya. Bahkan ada kesan uh, orang masuk penjara gara-gara maling sepeda itu keluar dari penjara bisa maling motor. <laughs> orang maling motor masuk penjara pulang-pulang bisa maling mobil. Maling mobil. Pada berapa biaya penjara? Hmm. Makan sehari tiga kali, ya. Kemudian apalagi sekarang penjara untuk para koruptor itu Pak ada AC-nya, ada laptop segala macam ya, mm -hmm. ada TV-nya, TV-nya juga bagus. ya. di hotelnya Pak. Berapa itu biaya orang di penjara ya? Mm. Misalnya Makannya sehari tiga kali, bahkan hari Selasa dan Sabtu itu ada bubur kacang hijau dan roti tawar. Pak, ya. tahu, sekarang tahu? Nggak eh, tahu, bahkan ada orang yang enggan keluar dari penjara. Oh. Saya biar selamanya di sini aja di penjara, oh, karena kalau di luar saya susah nyari susah makan. makan. Nah, ya. Biaya pengobatan, biaya listrik, pam, oh. telepon, sipir, berapa negara. Betul. Ya. Kalau hukum Islam kan, kalau hukum Islam, ya orang maling sudah Oh, udah satu cukup ya dipotong tangan kirinya dipotongnya bukan di tengah jalan hmm. di, di rumah sakit diamputasi terus dilepas dilepas hmm. ya nah nggak usah ada penjara tapi ini punya efek psikologis yang sangat dalam akan jadi pelajaran bagi tetangga tetangganya jangan maling kamu tuh nanti kayak si itu ya, ya itu iya. nah kemudian istrinya malu anaknya malu. Hmm. Sehingga jadi pelajaran bagi semua. hmm. Ah, jangan maling. Ya. Pernah dalam sidang umum MPR juga tahun 2004 ditawarkan kita. Ya, hmm. apakah mau pakai hukum Islam apa tidak? Hmm. Tapi banyak yang masih memilih hukum warisan dari Belanda. Hmm. Sebab kalau ini diterapkan hmm. hukum Islam di Indonesia Tentu nanti di kementerian-kementerian banyak <laughs> orang tangannya tinggal sebelah. Ya. <laughs> Ini masalahnya. Ya. Nggak kepilih jadinya ya, iya, Pak. Tangannya tinggal sebelah. <laughs> Gitu, ya. Susah nulis hmm, itu. Jadi ini menurut salah seorang profesor ahli hukum dari Perancis ya, hukum Islam itu sangat cantik katanya. Profesor Kostam namanya. Hmm. Hukum Islam itu sangat cantik dan akan menyelesaikan. Tapi orang sudah kadung, barat sudah kadung, ngenye. Ngenye itu apa Pak? sudah akan menghina. menghina ya? bahwa hukum Islam itu bertolak belakang dengan HAM hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Padahal Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu karakter manusia harus ini hukumnya. ya, Ya selama itulah akan terjadi kekacauan-kekacauan okay. ya. Yaitu Pak Yori ya. Iya. Kemudian Pak Pak Hatibi jadi uh, ya. teroris dengan apakah ya. dikarenakan penyebabnya? Teroris itu identik dengan kemiskinan. Hmm. Ya kalau orang itu masalah sosial juga pak. Kalau orang nggak miskin nggak nggak nggak teroris Hmm. Nah jadi itu yang harus di, di apa pertama tasdoh dulu. Hmm. Tasdoh itu mengentaskan kebodohan, baru taskin mengentaskan kemiskinan. kemiskinan. Sebab orang itu miskin karena bodoh. Hmm. Kalau nggak bodoh nggak miskin dia. Hmm. Sangat mudah cari duit apalagi di Jakarta, di kota-kota sangat mudah asal ada kemauan. Hmm. Asal ada kemauan, ya. Hmm. Dengan ya. niat gitu ya. Niat, ya. Itulah man tolaba syai'an jiddan fawajadahu. Siapa yang mencari sungguh-sungguh pasti dapat. Iya. Cuma masalahnya kita malas, sering ngobrol-ngobrol yang tidak berguna. Lu dulu di situ hutan lu, dulu di situ sawah tuh. Sebini nih tempat jin buang anak katanya Iya, <laughs> ya dulu jagoannya di situ Haji Saimun gak mempan dibacok. kalahnya tahu gak lo cuma sama Haji Darip dari Klender <laughs> coba ngobrol-ngobrol gitu buat apa buat dunia nggak ada buat akhirat nggak ada itulah salah satu tanda kita kata dokter kata Muhtar Lubis dulu ada seorang wartawan senior pak di antara tanda-tanda orang Indonesia itu malas dan senang ngobrol, ngobrol yang tidak berguna. Iya, masalah. Kadang-kadang habis sholat, ya. Maka kata Rasul, makruh itu ngobrol-ngobrol habis sholat isya. Kan kita habis sholat isya ngobrol <laughs> tentang Kayus lah, tentang susno dua haji lah ngobrol, <laughs> ya. Coba pakai baca istighfar, pakai baca solawat, baca Quran, tidur. Kata orang Barat apa? Early to bed, early to rise, <laughs> make to men healthy, wealthy and wise. <laughs> Cepat Anda tidur, cepat Anda bangun akan membuat orang sehat, kaya dan bijaksana. Orang akan cerdas kalau bangunnya pagi-pagi, tidurnya cepat. Jadi anak-anak remaja, anak-anak muda tidur tidurnya cepat, jam 8 sudah tidur. saya kalau ya. tidak ceramah, Pak, jam 9 sudah tidur. <laughs> ya. Jadi maka tidak tahu saya ada sinetron itu, saya tidur cepat. Ah, ya. Ah. Tapi bangun jam 3 sudah bangun. Jam 4 bangun ya itu akan cerdas dan positif thinking. Betul. Jadi memandang dunia itu cerah. Hmm. Nah, segala sesuatu diarahkan pada ibadah. Ya, saya niatnya ibadah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Itu pak. Kita berkata ibadah, bergerak ibadah. Jadi optimis. Tidak dapat Semua, di dunia, saya dapat ibadah, di ya. akhirat. Ya? Hmm. Akhirat itu kekal abadi, tiada ujungnya. Inilah semua gerak saya untuk adalah majru'atul akhirah. Hmm. Nah, itu Pak Pak Hatipi ya. ya. Kemudian Pak Pak Amar dari Pak Amar. Ini Jadi tidak mengamalkan undang-undang yang sesungguhnya uh, ah, yang ah. sudah kita buat gitu kan. Itu tadi terorisme itu bertentangan dengan Islam. Jelas. Islam itu jangan bunuh orang, bunuh yeah. nyamuk yang nggak boleh. Kalau bunuh nyamuknya dibakar nggak boleh bu. Iya. Ada ular disakiti tusuk-tusuk begitu ya. Ah. Nah, apalagi kalau membunuh orang yang tidak berdosa. Baik, ya. untuk pertanyaan Pak Amar kita pending dulu Ustaz Tandi karena kita akan dengarkan musik dulu untuk menghibur suasana pagi kita bersama grup Gambus Azahra. Pak Amar sabar ya nanti setelah ini akan dijawab pertanyaannya. Terima kasih pemirsa Anda masih uh, setia bersama kami dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam dan bagi Anda yang baru saja mengikuti uh, tema kita adalah tentang masalah problematika umat Islam yang tadi sudah banyak sekali dibahas oleh narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam bahwa salah satu uh, penyebab kenapa umat Islam mungkin masih terbilang terbelakang atau mundur yaitu masalah kebodohan dan yang kedua adalah masalah kemiskinan yang baru kita akan bahas ini ya. Iya. Tapi ada pertanyaan dari Pak Amar tadi, Pak Ustaz Nandi yang belum sempat dijawab tentang seperti yang kita sudah lama sekali dibodohin oleh musuh-musuh kita. Uh, bahkan di dalam negara kita sendiri kita punya Undang-Undang 45 yang sesungguhnya juga untuk kesejahteraan umat dan rakyat. Tetapi itu juga tidak dijalankan itu. Iya, baik. Di hmm. dalam Al-Qur'an itu ada tiga kata-kata watawasau ya. Watawasau bil haq, watawasau bisob, watawasau bil marhamah. Iya. Artinya watawasau bil hak itu supaya hidup kita itu benar. Benar menurut aturan agama dan benar menurut <laughs> aturan perundang-undangan negara. Yeah. Jadi kalau kita ini hidup sudah mengikuti aturan-aturan syar'i dari ya. Allah Subhanahu dan Rasul, mengikuti aturan-aturan ya seperti perundang-undang lalu lintas, ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas, maaf 2008, ya undang-undang KDRT undang itu hidup kita akan tenang hmm. la haupun alaihim walahum yahjanun tidak usah merasa khawatir tidak usah merasa takut kita akan tenang yeah. jadi keadaan kita di mana saja melaksanakan aturan ya bahkan di dalam Islam ibadah yang baik itu bukan hanya baik ketika ibadah itu dilakukan misalnya Allahu akbar ya ada yang anak muda Allahu akbar ada orang Padang, Allah Akbar. Ya. <laughs> Ada orang Sunda bu kayak nakutin anak-anak, Allah <laughs> Akbar. Ya. Bukan itu. Jadi setelah ibadah yang bagus itu taat asas, hmm. taat aturan. Ya. Kalau naik motor pakai helm, ya. bawa mobil ikuti aturan lalu lintas. Sekalipun jam 2 tengah malam lampu merah berhenti. Polisi nggak ada. Bukankah Allah di samping kita? <laughs> Bukankah ada dua malaikat? Cuma aneh aja sebelum lampu merah terus berhenti nggak ada orang. Berhenti gitu Aneh juga aturan. Iya aturan. Kalau orang ibadahnya baik, kalau orang ibadahnya baik, polisi nggak ada, tapi Allah di mana? <laughs> Bukankah sebelah kanan kiri kita ada dua malaikat? Jadi akan bersikap jujur, taat asas. Hmm. Ya. Inilah kadang-kadang undang-undang dibuat, tapi hanya untuk dilanggar. Oh iya. Ya. Nah, jadi itu Pak Pak Amri ya. <coughs> Wa saubil hak ingin hidup tenang di dunia Tenang di akhirat, ikuti aturan Allah, aturan Rasul, aturan negara. Hmm. Tenang. Semua aturan ya. dijalankan. Itu yang masuk-masuk yang ada di bares krim, tahanan bares krim, di tahanan Kelapa Dua Wetan, di tahanan Selembang. Itu karena melanggar melanggar undang-undang, nyeleweng dari undang-undang. Kalau hmm. kita misalnya siapapun yang akan menangkap kita, nih saya berdasarkan undang-undang ini, saya aturan ini, hmm. ya. Nah, itu makanya akan selamat. Ya. Bapak Ibu ada mau bertanya kami silakan. Ya, silakan Ibu sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, Nama saya Umi Kalsumawarti dari Majlis Taklim Baitul Makmur Ampera. Iya. Uh, kepada Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah eh, dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ya. banyak di antara kita eh, saudara-saudara kita terjadi perpecahan satu sama lain. Bagaimana uh, kita harus berbuat terhadap itu? Ya, Kemudian yang kedua tadi Bapak mengatakan ada pendapat dari dari satu orang yang mengatakan bahwa kita ini banyak ngobrol yang tidak bermanfaat. Sementara di tayangan-tayangan televisi kita ada lomba lawak itu Pak, apakah itu ada positifnya buat kita? Ya, kemudian juga ada pemuka-pemuka agama yang memberikan eh, masukan kepada masyarakat atau umat. Mereka mengatakan kita tuh kalau anaknya matematik, bahasa Inggris nilainya baik, bangga. Tapi kalau nggak bisa ngaji, diem aja. Itu bagaimana uh, kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita. ya. Kami mohon Oke, terima kasih, Bapak. terima kasih Ibu Umi Kalsum. Setelah Ibu Umi Kalsum, kami silakan mungkin Bapak ada yang mau bertanya. Ya, berdiri Pak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ah, wabarakatuh. Kepada Bapak Nandi yang saya hormati. Bapak namanya siapa Mona? Nama saya Rahmat Ali. Uh, saya tertarik sekali dengan urian Bapak tadi. Uh, tentunya kita sekarang ini sebenarnya yang penting itu praktek. Kita hmm. sudah mempunyai banyak sekali sarana-sarana dan juga SDM SDM yang tak canggur. Hmm. Jadi mereka ini di dalam menak mengimitasikan agama Islam itu juga harus langsung mempraktekannya pada para uh, didiknya sehingga mereka ini bisa langsung <clears throat> melaksanakan ya. di dalam sekolah-sekolah atau di hmm. kelurahan-kelurahan sudah ada uh, BRK-BRK juga hmm. ada untuk para remaja dan lain-lain lagi ya. sehingga dengan demikian kita bisa langsung aja hmm. masalah teknik, masalah ilmu pengetahuan, masalah segala-galanya ini jarang sekali yang dipraktekkan di masjid-masjid sebenarnya juga bisa dilaksanakan okay. hal-hal yang lebih iya. baik lagi. Terima Pak Rahmat, oh iya, tanggapan dari Pak Rahmat baik. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan Ustaz, dari Ibu Umi Kalsum ini juga cukup banyak pertanyaan ya. Ibu Umi Kalsum tadi mensitir satu firman Allah untuk khairu umatin urijat lina sitak murnabil ma'ruf wa tanhauna Coba Ibu terka itu surat apa dan ayat berapa? Kalau Ibu bisa boleh pulang duluan. <laughs> Masih mau di sini ya Bu ya. <laughs> Jadi nggak usah ditebak Bu. Ya, itu surat Ali Imran ya. Nyebutnya jangan Al, banyak orang itu surat Al Imran. Al Imran. Ali nah, padahal keluarga. Ali Imran ya, ayat 103 ya Bu ya. Hmm. Jadi karena ibu Nabi SAW jangan pulang. <laughs> Jadi kita itu perlu dakwah, iya. perlu dakwah ya. Termasuk ibu pakai jilbab, bapak berangkat ke masjid, ya itu dakwah juga, dakwah bilhal, ya. Jadi dakwah itu bisa dengan uh, apa saja dengan profesi kita ya jadi kita masih mengartikan dakwah itu ceramah ya. ya ini dengan musik Islam juga dengan musik Islam. dengan sinetron tapi sinetronnya ada di situ masukan jadi bukan sinetron yang ngablak ya, ya ngablak ininya bolong, bolong. ya oh, ininya <laughs> kelihatan kemana-mana ya sampai Uh, kelihatan kayak bawa ayam ya padahal itu bulu ya dikira ayam <laughs> nah itu jadi dakwah itu mulai segala hal ya, hmm. termasuk kita menegur orang dengan baik, hmm. menjawab sapaan orang dengan baik yeah. ya. Jadi kalau ibu ditanya dari mana Bu? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. <laughs> Rumah ibu di mana? Ibu tinggal di mana? Di Indonesia rumahmu di mana? Ada nggak dibawa? Nah itu bukan cara yang baik, ya. <laughs> Jadi sopan pada orang menjawab, oh orang Islam itu sopan-sopan, oh orang Islam itu taat asas, oh orang Islam itu taat hukum. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah, hmm, ya. hmm. ya. Kan dakwah itu bagian dengan akhlak, ya. dengan akhlak. Ya dulu itu Salah itu orang yang mengartikan ma akomadin illa bisaib katanya. Hmm. Tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan pedang. Itu ada palsu, Pak. Banyakkan dengan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sekarang ya. kita punya waktu tinggal berapa menit lagi? Nih? Nanti dulu ini Ibu iya. Ibu Umi Kusum Mawardi ini hmm, belum dijawab sebentar lagi ya. Perpecahan ya, umat. Ya, uh -uh. Jadi perpecahan umat. Padahal di Quran itu <coughs> sudah ada innamal mu'minuna ikhwatun ya. Orang Islam itu orang bersaudara. Hmm. Beda bangsanya, beda warna kulitnya, beda status sosialnya, Orang yang sudah diikat dengan dua kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an... Itu saudara kita Jadi jangan ribut soal-soal kecil ya Kadang-kadang kita diributkan kan Soal ya. ini aja ribut ya Ya, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ini anak muda cepat naik tapi cepat turun. Ada orang tua asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga yang digini-gini. Itu masih saudara kita, Pak. Karena semuanya pakai telunjuk, nggak ada yang asyhadu alla ilaha illallah <laughs> pakai ini, nggak ada. Mangga eta mah gitu, Tapi kalau masih pakai ini, itu saudara kita, ya. Jadi jangan terlalu <laughs> dipermasalahkan masalah-masalah khilafiah, yeah. ya. Tapi kita harus banyak berdebat itu soal dunia. Sebab apa kata Nabi? Pak Amrudini Pak Ilaya. Urusan hmm. agama urusanku. Betul. Tapi antum a'lamu biumu. Justru yang harus banyak berdebat itu cara bikin mobil bagaimana Bapak? Ingin ada WC-nya, ingin bikin mobil yang dua bikin HP itu bagaimana yang kecil tapi bagus. Itu yang diperdebatkan oleh umat. Yeah. Ini kita terbalik. Jadi sudah jauh dari Quran. Di Quran itu ada surat Az-Zariyat itu mengenai kapal terbang, mengenai kapal induk, mengenai nuklir di situ. Wadzariyati darwa fal hamilati wikro fal jariyati yusro fal mukosimati amro hmm. ada surat mengenai obat-obatan bu namanya an dari daun-daunan itu bisa jadi obat itu surat an sampai di situ diterangkan juga tentang an itu artinya lebah lebah itu penghasil madu ternyata madu itu bermacam-macam dan diteliti di lab ternyata madu jauh nilainya daripada ginseng Pantas di Quran tidak ada surat Al-Ginseng. <laughs> Karena ginseng lebih rendah daripada madu. madu. Ya, itu makanya Quran ada surat. <laughs> Bagaimana kurang hebatnya? Cuma kita itu tadi malas, iya. ya. Tidak mau praktek, kata Pak siapa? Rahmat Ali itu. Rahmat Ali. Banyak itu. Oh kalau soal gelar Pak di Indonesia banyak Profesor, Doktor, SH, MA, MSc, PHD, PPD, Mayasari Bakti, Kopaja, Angkot Banyak <laughs> Tapi kok kenapa gunting kuku saja masih impor? Ya. Tusuk gigi masih impor, kacang kedelai masih impor, padahal di tanah agraris yang sangat subur, ya. Tongkat pun menjadi tanaman nah, ya. Kedelai ya, jagung masih impor, beras dulu ketan aja impor ditukar dulu dengan pesawat ya hmm. zaman Pak Habibie tukeran dari situ ketan dari sini karena orangnya udah banyak yang gananan ketan hmm. pada doyan uli gitu ya <laughs> ulen ulen kedatangan Cina ulen <laughs> ulen sarang gitu. puyum ya, ya itu baik Ustaz Andi ini waktunya sudah sangat singkat sekali nanti kita ketemu lagi kali di episode berikutnya habis ini? habis Masya Allah mau lagi? ya baru sebentar perasaan Bu ya <laughs> iya. kemiskin belum terpecah belum kebodohan nanti kita lanjutkan miskin. aja kenapa kita miskin Nah itu belum diurai itu. Nanti ya di episode berikutnya ya, ya. mudah-mudahan kita ketemu lagi. Syukuran sekali lagi Ibu-ibu, bapak-bapak terima kasih Nanti kita ketemu lagi ya Jangan kapok untuk bersama kita di TVRI Karena ini adalah bagian dakwah dari bapak-ibu juga Datang pagi-pagi subuh sini iya dan juga jihad. <laughs> Rekan-rekan dari Azhara terima kasih nanti juga menghibur kita di akhir acara. Pemirsa dimanapun Anda, baru salah satu saja faktor uh, keterbelakangan umat Islam yaitu masalah kebodohan yang baru dibahas tadi. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengandalkan IQ yang sangat tinggi, tetapi coba seimbangkan dengan emosional yang kita miliki, serta keterampilan atau kemampuan dari tangan yang uh, kreatif. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk aplikasi kehidupan kita untuk kemajuan bangsa dan umat Islam pada khususnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Arafah. Bila liqa'a fi amanillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Azhara.